Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat Quran dimanapun Anda berada Senang sekali saya Nur Syahid Bisa kembali menyapa sahabat Quran semua Pada kesempatan kali ini Dan insya Allah ya Saya akan membersamai Anda dalam acara Majelis Takon atau Majelis Tanya Jawab Dan konsultasi Yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Dan mutarjem kita Ustadz Abdul Mujib dan alhamdulillah telah hadir ya beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan eh, petanjim kita Ustadz Abdul Mujib. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Hmm. Ya sahabat Quran sebelum kita mulai saya ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Quran yang mungkin ingin bergabung ya ingin uh, bertanya mungkin bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 081229888614 yang mana nanti akan kita simpan dan insya Allah akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz uh, Mujib untuk memulai mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada edisi kali ini. Silahkan, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, semoga Anda semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama saya, penterjemah Abdul Mujib dalam Majelis Taqan dengan narasumber Syekh Insam Abdul Aziz. Kita masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang pertaubatan kita sampai pada pembahasan tentang macam-macam orang, macam-macam orang setelah taubat. Ya. Baik untuk mempersingkat waktu, ya waktu saya kesempatan dan waktu saya serahkan kepada Syekh untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وأرفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم آمين يا رب العالمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد أيها الأخ السائل الذي كنت تسأل عن حالك بعد الهجرة أو كيف آه، يستعين ماذا يفعل الإنسان بعد هجرته للمعاصي أو بعد التوبة تكلمنا في مسألة التوبة بالأمس وشروطها واليوم نتكلم في مسألة آه، أحوال الناس بعد التوبة حتى نعرف ماذا يفعل كل قسم من هذه الأقسام. Saudara penanya yang berbahagia, tentang hal yang Anda tanyakan, yaitu tentang apa yang seseorang laksanakan setelah taubat dan setelah hijrah kita sudah berbicara kemarin tentang syarat-syarat pertaubatan dan kemudian sekarang kita akan masuki pembahasan yaitu tentang keadaan keadaan orang setelah bertaubat. وقسم العلماء التوبة أو الناس بعد التوبة إلى أربعة أقسام. Para ulama membagi orang-orang setelah melakukan pertaubatan ke dalam empat pembagian. القسم الأول قسم تاب إلى الله عز وجل من المعاصي ولزم حدود الله عز وجل في جميع الطاعات ولم يرتكب المعاصي بعد ذلك. Yang pertama adalah orang yang melakukan pertaubatan dari perbuatan-perbuatan maksiat dan seluruh hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu mereka tidak melakukan kemaksiatan kembali. وهذا من فضل الله عليهم أنه يبدل سيئاتهم حسنات إذا لزموا الطاعات ولم ينفكوا عنها أبدا. Hmm. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka menggantikan sesuatu yang tidak baik dengan kebaikan dan kemudian mereka terus istiqamah di dalam kebaikan tersebut dan tidak berlepas sama sekali dari ketaatan. كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما yaitu kecuali orang-orang yang menggantikan uh, perbuatan maksiat mereka, perbuatan tidak baik mereka dengan perbuatan kebaikan. Ya. Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan dan Allah adalah Maha maha memberi ampun. وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا فيهم إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير Dan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah Al-Qur'an, "Illal ladzina sabaru wa amanu wa 'amilus shalihat ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir." kecuali orang-orang yang bersabar, kemudian mereka beriman dan melakukan amalan-amalan soleh, maka bagi mereka adalah imbalan yang besar di sisi Allah. وهؤلاء لا يخاف عليهم في الدنيا ولا في الآخرة. Orang-orang seperti itu, ya, orang-orang seperti demikian itu, mereka adalah orang-orang yang tidak merasa ketakutan baik di dunia maupun di akhirat. فقد جعلوا الله عز وجل نصب أعينهم فهم لا يرون أمامهم إلا الله سبحانه وتعالى والتائب حينما يضع الله سبحانه وتعالى أمام عينيه فقد يكون حاله أفضل من حال المسلم الذي ظل على إسلامه وعبادته منذ أن خلقه الله سبحانه وتعالى فإنه يدخل في العبادة إلى الله عز وجل بشوق ومحبة وخوف ورجاء Orang-orang seperti demikian ini, yaitu orang-orang yang melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi pokok tujuan mereka, ya. Maka orang-orang seperti itu kondisinya lebih baik daripada orang-orang yang uh, dalam keadaan muslim taat dan sejak awal sejak awal sampai kemudian dewasa ya karena orang-orang seperti demikian ini yaitu orang-orang yang melakukan pertaubatan mereka beribadah kepada Allah dalam keadaan hati mereka takut kemudian mereka disertai dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian hati mereka juga dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah وقد قال الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا لأن التائب يحتاج إلى المجاهدة الشديدة فقد ذاق طعم المعصية ومن لم يذق ليس كمن ذاق يعني من لم يذق الطعام ليس كمن ذاق الطعام وتذوق حلاوته ولذته هكذا فللمعصية في النفس لذة يزينها الشيطان بكيده ومكره حتى يدمنها الإنسان ولا يستطيع أن يعود عنها أو ينفك عنها. Menurut Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, illal ladzina amanu wa illal ladzina tabu إلا الذين تابوا إلا من تاب, إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Hal ini karena orang yang bertaubat ini memerlukan mujahadah, memerlukan mujahadah di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sebelumnya telah merasakan enaknya, manisnya kemaksiatan. Seseorang yang telah lama melakukan kemaksiatan, telah lama melakukan dosa, maka dia akan merasakan kenikmatan, semacam kenikmatan di dalam jiwanya. Kemudian dia merasa kecanduan. Ya. Kemudian dia sadar dan kemudian dia berusaha untuk menghilangkan hal-hal yang dia anggap enak tersebut menggantikannya dengan yang tidak enak. Fahmadullah fahmidillah azza wa jalla على أن الله عز وجل نجاك من الوقوع في المعاصي أو في الكبائر maka hendaknya anda bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan anda dari dosa dan kemaksiatan. فالمعصية تزينها النفس ويزينها الشيطان ويزينها الهوى هوى الإنسان إلى هذه الأشياء فأصبح ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء تعين الإنسان على الوقوع في هذه المعصية فإذا ما وقع فيها زينوها إليه وضرب لنا مثالا بامرأة العزيز ya uh, آه، kemaksiatan ini dibikin indah ya dibikin enak ya, dibikin bagus oleh hawa nafsu, oleh syaitan, dan kemudian oleh syahwat. Maka tiga ini, tiga unsur ini menjadikan seseorang ya kuat, ya merekat, ya dan terus menerus terjebak di dalam lubang kemaksiatan. Ya. Sebagaimana ya, sebagaimana yang terjadi pada istrinya Al Aziz, yaitu pembesar Mesir فقال الله سبحانه وتعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang istrinya pembesar misteri ini. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين في هذه الآية يبين لنا الله سبحانه وتعالى ما فعلته امرأة العزيز Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita apa yang dikerjakan oleh istrinya pembesar pembesar Mesir ini. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب فقال القرطبي غلقت سبعه ابواب وراودته التي هو في في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب امام القرطبي mengatakan ya ghallaqa ya di sini ini menutup bukan satu pintu saja tapi ada tujuh pintu maka digunakannya bahasanya dengan ghullaqo ya mudha'af ini ghullaqo jadi ada tujuh pintu itu ada tujuh pintu masuk ke kamar dia itu semuanya dikunci rapat semua jadi kemungkinan lepas dari kamar itu sangat kecil معنى ذلك أنها كانت تفكر في هذا الأمر من قبل ذلك بكثير Hal ini menunjukkan bahwasanya dia si perempuan si wanita istrinya Al Aziz ini istrinya pembesar Firaun ini pembesar Mesir maaf ini memang sudah merencanakan sudah merencanakan dengan matang sudah melakukan siasat sudah melakukan perencanaan yang matang untuk uh, melakukan rencana jahat ini وغلقت هذه الأبواب كلها حتى إذا جاء أحد فدخل من باب فأمامه باب فأمامه باب حتى أيضا إذا أراد يوسف أن يهرب منها من باب وجدته خلف الباب الآخر Ya, yang demikian ini memang tujuannya untuk apa? Menjaga keamanan, ya, menjaga keamanan agar perbuatan ini rencana dia bisa berjalan dengan mulus. Sehingga ketika ada orang ya yang mau memasuki kamar dia, maka dia akan mendapatkan beberapa dia harus melewati pintu demi pintu dan itu sesuatu yang sangat sulit. Demikian juga apabila Yusuf ini bermaksud lari dari genggaman dia, lari dari pelukan dia, maka dia harus melewati pintu demi pintu, tujuh pintu dan ini tentu sangat sulit bagi Yusuf untuk menghindar. ولما هرب منها يوسف عليه السلام واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا الحقيقة في مصر أن في هذا الزمان كان في دستورهم أن من فعل هذا الفعل وخان سيده يقتل ولكن كانت هذه المرأة وكأن المرأة توحي إلى زوجها بالعقوبة التي تريدها فقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا ولم تسكت لو سكتت هنا كان حكموا عليه بالحكم الذي في مصر ولكن قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم لأنها تريد أن تؤدبه أو تفعل كما يفعل الملوك فتضرب الضعفاء حتى ينفذوا ما يطلبون فهي تريد أن تعذبه عذابا قليلا أو يسجن سنة سنتين حتى ينفذ ما تطلبه منه هذه المرأة. إذا هنا زيادة أيضا. الأول كانت تفكر في المعصية في بيتها. الأمر الثاني حينما رفض فكرت مع زوجها كيف توقعه أو توحي إلى زوجها كيف يعذبه حتى يأتيها يوسف فيطلب منها هو فعل المعصية Ya, ketika Yusuf berhasil lari ya dari ini ya dari perangkap istrinya pembesar Firaun ya pembesar Mesir ini dia lari kemudian ternyata ketemu dengan suaminya si wanita tersebut ya begitu ketemu kerpergok ya langsung ini langsung si wanita ini istrinya pembesar ini mengatakan kepada suaminya majaza uman arada bi ahlika su'an illa ayusjana aw azabun alim ya apa balasannya orang yang ingin melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap istrimu ya selain dengan penjara ataupun siksa yang pedih ya di sini dia sudah merencanakan ya dia menyampaikan perkataan ini kepada suaminya Padahal undang-undang ya undang-undang di negeri tersebut orang yang melakukan pengkhianatan terhadap majikannya itu adalah hukuman mati. Tetapi seolah-olah dia mendahului dengan kalimat tersebut ya, dia mengarahkan kepada suaminya agar jangan sampai Yusuf ini dikenai hukuman yang berlaku sesuai dengan undang-undang tersebut yaitu hukuman mati. Dia ingin Yusuf ya dihukum dengan hukuman yang ringan sehingga suatu saat nanti dia juga uh, akan kembali melaksanakan rencananya tersebut yaitu niat jahatnya tersebut. Jadi yang pertama ya dia sudah merencanakan dia sudah merencanakan tempatnya dengan sangat rapi, dengan sangat rapat. Kemudian yang kedua, ketika dia gagal, dia sudah mengantisipasi supaya Nabi Yusuf ini tidak dihukum dengan hukuman mati, ya, tapi hanya dengan hukuman, hukuman yang ringan, sehingga suatu saat nanti dia berencana ingin mengulangi, mengulangi lagi perbuatannya. ثم زادت المرأة بعد ذلك لم تكتفي بأن دخل يوسف أو قبل دخوله السجن لم تكتفي بهذا الأمر فأرادت أن تعرض عليه الأمر أكثر فماذا فعلت؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه فصنعت لهم مكانا ومتكأ والمتكأ هذا من عادة العرب حتى أرادوا أن يجلسوا يجلس كل واحد منهم على مكان ثم يكون له وسادة يتكئ عليه واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقال تخرج عليهن الفتنة هنا زادت إذا المعصية خلاص الشيطان زين لهذه المرأة والنفس زينت إليه وهواها زين إليها حتى أنها لا يمكن أن تتراجع عن أي شيء ثم بعد ذلك فلما رأينه أكبرنه وكلمة أكبرنه كما ذكرها أبو حيان في كتابه البحر المحيط فقال أن أكبرنه هنا ليس عظمنه أي ممكن عظمنه في قلوبهم بالمحبة وفي أيضا بمعنى أحببنه فأصبحت المشكلة مشاكل لماذا؟ لأن كل امرأة من الحاضرين أصبحت تعرض على يوسف أن ينفذ طلب امرأة العزيز في ما تريد فأصبحت الفتنة ليست امرأة واحدة ولكن نساء كثير كل امرأة تريد أن يحدث مع يوسف مثل ما حدث مع امرأة العزيز فإذا حدث هذا طلبت يوسف إلى نفسها بعد ذلك فيكون الأمر قد انتشر بين نساء الكبار دون أن يعرف رجالهم Ya. Jadi uh, perempuan ini, wanita ini, istrinya pembesar Firaun ini, pembesar Mesir ini tidak cukup hanya dengan mengancam Yusuf dengan penjara saja. Dengan sebelum dia penjara, sebelum Nabi Yusuf dipenjara, kemudian dia masih melakukan beberapa trik-trik yang lain untuk merayu Nabi Yusuf. Yaitu dia mengundang wanita-wanita di dari seluruh uh, istri-istrinya pembesar Mesir untuk menghadiri undangan perjam, perjamuan ya. Undangan perjamuan kemudian disediakan tempat ya disediakan tempat di sana itu namanya mutaka mutaka itu adalah tempat yang enak itu tempat yang bertelekan ya, tempat bertelekan di situ ada bantal yang empuk ya, ada bantal yang empuk kemudian di situ disediakan makanan-makanan, perjamuan, buah-buahan yang enak-enak Nah, kemudian dipanggillah Nabi Yusuf untuk datang untuk menemui mereka. Nah, ini timbul timbul masalah baru. Karena ketika Nabi Yusuf datang pada mereka dan mereka melihat Nabi Yusuf, melihat tambang Nabi Yusuf, mereka sangat takjub sekali. Mereka sangat takjub sekali sehingga kemudian Al-Qur'an mengatakan eh, akbar akbarnahu ya. Akbarnahu Abu Hayyan mengatakan akbar akbarnahu ini bukan menghormatinya, bukan mengagungkannya, tapi mentak takjub dengan dirasa dengan dirasai dengan disertai dengan rasa rasa suka, rasa sahwat. Takjub dengan disertai oleh syahwat dan cinta, ya. Sehingga kemudian mereka justru sepakat. Justru sepakat dengan istrinya pembesar Firaun ini. Oh, iya, kenapa kamu? Kenapa kamu tidak menuruti saja ajakan uh, istrinya pembesar Mesir ini, ya? Nah ini jadi permasalahannya bertambah. Ini sekarang godaannya, ajakannya bukan hanya dari satu wanita saja, yaitu istrinya pembesar Mesir ini, tapi dari istrinya seluruh pembesar-pembesar di pembesar-besar di Mesir. Ya. Maka ini permasalahannya semakin bertambah kepada Nabi Yusuf. Ya. Jadi ini setan telah betul-betul membuat indah perbuatan tersebut, memperbagus perbuatannya, ada setan bermain, ada hawa nafsu di situ, kemudian disertai dengan syahwat. زد على ذلك أيضا على الثلاثة الذين قلتهم زد عليهم أن هناك جند رابع زاد عليهم وهو أصحاب السوء فإذا أراد الإنسان أن ينجو بنفسه بعد التوبة فعليه بهذه الأربعة أشياء أن يجاهد الشيطان ويجاهد نفسه ويجاهد هواه وأن يبتعد عن أصحاب السوء فإذا فعل هذه الأربعة دخل في القسم الأول الذين قال الله عنهم سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ya. Jadi selain dari tiga itu yaitu ada hawa nafsu, ya, ada setan, kemudian ada syahwat, ada syahwat dari dia, ya. Ini ditambah satu lagi yaitu apa? Teman-teman yang buruk, ya. Teman-teman yang buruk, teman-teman yang buruk ini yang mengajaknya untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Maka seorang yang bertobat ini harus memerangi empat hal ini, yaitu hawa nafsu, setan, syahwat, dan teman-teman yang buruk, ya. Maka seseorang ketika berhasil memerangi empat unsur ini, ya, maka dimasuklah dia kepada dalam sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah gantikan mereka, gantikan ketidakbaikan kejahatan mereka dengan kebaikan. القسم الثاني هو قسم ابتعد عن الكبائر تاب إلى الله عز وجل ولم يقترف الكبائر بعد ذلك مرة ثانية ولكن بدأ يقع في صغار الذنوب مثلما يفعل الناس هكذا فبدأ آه، يفعل هذا عمل يعني يخلط ذنبا صغيرا بذنبا صغيرا هكذا وهذا الذي جاء فيه قول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم Allah ghafur rahim. Ya, kemudian ya uh, macam kedua, jenis kedua dari kondisi seseorang setelah mereka bertobat adalah dia sudah meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar, ya. Dia sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besar, dia sudah bertobat, tetapi dia masih jatuh ke dalam dosa-dosa kecil, ya. Dia masih jatuh ke dalam dosa-dosa kecil. Ini sebagaimana uh, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa akharuna yukhal wa akharuna atarafu bi dzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim dan sebagian yang lainnya mereka men mereka mengakui dosa mereka antarofu bi mereka mengakui dosa-dosa mereka tetapi mereka masih melakukan khalatu amalan salihah wa akharas sayyi'a. Tetapi mereka masih mencampur adukan antara amalan soleh dengan amalan maksiat. Asallahu ayyatuba alaihim Ya mudah-mudahan saja Allah memberikan ampunan kepada mereka. Innallaha ghafurur rahim karena sungguhnya Allah Maha pemberi ampunan dan Maha penyayang. أما القسم الثالث وهو قسم تاب إلى الله عز وجل ولكنه لا يقع في الذنوب الصغيرة ولكن زلات زلات صغيرة أقل من الذنب كمثلا آه، كثير الضحك كثير كذا هذا له زلات صغيرة هكذا هذه الزلات الصغيرة يفعلها كثير من الناس ظل حاله كمثل الناس لكنه ترك صغائر الذنوب وترك الكبائر وهذا يقع عليه قول الله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون الإثم والفواحش إلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة Kemudian ada yang jenis yang ketiga lagi. Ini orang ini dia juga meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian dosa-dosa kecil dia juga tinggalkan, tetapi dia masih jatuh ke dalam keterplesetan-keterplesetan kecilnya, seperti banyak bercanda, banyak ketawa, banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat, ya maka orang seperti ini adalah sebagai baran yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish dan mereka orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar ya perbuatan keji dan dan kemungkaran ولا فواحش إلا اللمم كتشوالي, kecuali اللمم ان ربك واسع المغفره أما القسم الرابع وهو أن هذا القسم قد تاب إلى الله عز وجل وظل على توبته زمنا قصيرا ثم انفك عن هذه التوبة ورجع إلى حاله من المعاصي قبل هذه التوبة وهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منه وأن يسلمه من هذا الأمر فالله أعلم هل هو سيموت على التوحيد أو يموت على غير ذلك فإن مات على التوحيد أو فإن مات على الإسلام فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا وإن شاء عذب ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا دائما على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهدينا ولا يضلنا وأن يوفقنا إلى طريق مستقيم حتى نلقاه يوم الدين اللهم آمين يا رب العالمين Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian jenis yang keempat adalah orang yang sudah melakukan taubat. Orang sudah melakukan taubat, kemudian beberapa saat dia kembali melakukan kemaksiatan dosa-dosa, dosa-dosa yang dia lakukan sebelum dia bertobat. Ya. Dia kembali melakukan dosa-dosa sebagaimana dosa-dosa yang dulu dia kerjakan sebelum dia bertobat. Nah, orang seperti ini mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dan orang seperti ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah kehendaki Allah akan mengampuni mereka dan kalau Allah kehendaki Allah akan mengazab mereka. Nah, Allah. Allah taala alam dan uh, para pendengar sekalian yang berbahagia, inilah empat jenis orang setelah melakukan yang setelah telah melakukan pertaubatan. Itu jenis yang pertama adalah orang-orang yang betul-betul sudah meninggalkan perbuatan yang dulu mereka kerjakan berupa perbuatan-perbuatan dosa besar dan juga dosa-dosa kecil dia kerjakan. Mereka adalah orang-orang faulaika yubaddilullahu hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang sudah melakukan sudah meninggalkan maaf sudah meninggalkan dosa-dosa besar tapi mereka masih melakukan dosa-dosa kecil maka mereka inilah eh, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala katakan sebagai wa akharuna atarafu bidzunubihim khalatu amalan saliha wa Akharu sayyi'a asallahu ayyatuba alaihim ya kemudian jenis yang ketiga adalah orang-orang yang sudah melakukan sudah meninggalkan perbuatan dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil juga dia tinggalkan. Tapi dia masih melakukan hal-hal yang sia-sia ya, seperti bercanda, berhura-hura, ya tidak bersifat dosa lah ya. Hanya sekedar apa eh, main-main uh, saja ya, main-main saja. Maka mereka itu adalah orang-orang yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan wallazina yajtinibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya kemudian jenis yang keempat Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari jenis yang keempat adalah orang yang sudah melakukan pertaubatan, kemudian beberapa saat beberapa saat kemudian dia ternyata kembali kepada dosa-dosa yang dulu dia kerjakan sebagaimana sebelum melakukan taubat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikianlah ya kajian kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga terus menjadi bekal bagi kita untuk melakukan amalan soleh dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Saya Abdul Mujib, ya, ehm, memohon izin untuk mengundurkan diri dan Syekh uh, Syam Abdul Aziz. Ya, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz uh, Abdul Mujib yang telah berkenan uh, hadir dan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih kepada sahabat Quran juga yang telah mengirimkan pertanyaan ya. Dan insya Allah akan uh, kita bahas ya mungkin insya Allah di edisi berikutnya seperti itu. Dan semoga menjadi pencerahan bagi kita semua khususnya bagi yang bertanya dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran dimanapun anda berada demikian dan tadi Majelis Takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nur Syahid yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustadz Abdul Mujib pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Tetap stay tune di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.